Adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Qala na'am. Rawahu Muslim. Nabi menjawab, "Na'am." Demikian diriwayatkan oleh Muslim. Dan sudah kita bacakan bahwa hadis-hadis yang seperti ini banyak yang semakna dari sekian banyak sahabat, diriwayatkan dari sekian banyak tabi'in, Masya Allah. Sampai kita baca, وَفِيهِمَا عَنْ عُبَادَةِ ibn Samit عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda man syahida siapa yang mempersaksikan allah ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu dia berkata bahwa Rasulullah SAW menyampaikan siapa yang mempersaksikan bahwa tiada ilah kecuali Allah sendirinya tidak sekutu baginya dan bahwasanya Muhammad dan abduhu wa rasuluh bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar hamba Allah dan rasulnya dan bahwasanya Isa Abdullah wa rasuluh dan kalimatnya yang dilemparkan kepada Maryam dan ruh daripadanya dan surga adalah hak dan mempersaksikan bahwa neraka adalah hak maka Allah masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Qul hadis ini memiliki fawaid yang sangat banyak. Pertama sahabat yang mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu yang beliau masya Allah dipuji oleh Rasulullah SAW bahkan dibanggakan ketika Rasulullah SAW tidur siang di rumahnya beliau menyatakan bahwasanya aku melihat tidur siang kemudian bangun kembali, aku melihat pasukan dari umatku dengan gagahnya layaknya raja-raja di atas lautan, maksudnya di atas kapal. Istrinya dari dalam berkata, Ya Rasulullah, masukkan aku termasuk di dalamnya, atau doakan aku, semoga aku di dalamnya. Anti minho. kalian ada di dalamnya. Rasulullah tertidur lagi, bangun lagi, berbicara hampir sama tersenyum. Maaf Ma'adhakaka. Apa yang menyebabkan kau tersenyum ya Rasulullah? Aku bangga melihat umatku di atas lautnya dan dengan gagahnya, layaknya raja-raja. Pasukan dari umatku dipuji oleh Nabi. Dari dalam berkata lagi, Ya Rasulullah, doakan aku termasuk di dalamnya. Engkau yang pertama tadi. Ini ternyata pasukan angkatan laut yang dipuji oleh Rasulullah SAW itu ternyata dua. Yang pertama di Cyprus, yang kedua Konstantinopel. Beliau ini termasuk di dalamnya Ubadah bin Samit ini sama istrinya dan meninggal di sana Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Cyprus itu bahasa Arabnya Kubrus dan itu di tengah laut tengah. Ada pulau kecil di dalamnya. Mereka para sahabat mengarungi lautan ke sana di bawah pimpinan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Berarti di samping keutamaan Muawiyah juga keutamaan Ubadah bin Samit dan keutamaan istrinya ila akhir dan yang bersamanya. Tapi yang kedua, kalimat man syahida, siapa yang mempersaksikan? Mana mempersaksikan kata para ulama adalah bilisanihi wa i'tiqadihi wa fi'lihi. Yang namanya persaksian harus dengan lisannya dan dengan keyakinannya dan juga dengan pembuktian amalnya. Kalau tidak demikian tidak disebut syahidah. Kemudian diterangkan tentang makna syahidah secara lugawi, secara lugatan. Yang ternyata anda baca sama dengan makna persaksian di Indonesia. Artinya kalau kita berkata di depan hakim, aku bersaksi. Fulan pencurinya. Pasti hakim akan tanya, apakah kamu lihat? Apakah kamu hadir di situ? Apakah kamu Maksudnya apa? Akan diterima persaksiannya kalau dia punya ilmu. Saya lihat. Saya mempersaksikan. Saya betul-betul lihat di sana orang ini berbuat seperti itu. Kamu lihat, saya lihat. Atau kamu dalam keadaan yakin waktu itu orangnya ini. Saya yakin orangnya ini. Enggak ragu-ragu tidak diterima. Tetapi kalau mengatakan saya saksinya, saya melihat atau saya kamu yakin orang itu waktu itu enggak jelas ya, agak gelap sehingga saya lihat ada orang lari, kayaknya dia enggak diterima. Tidak diterima persaksian. Berarti yang namanya syahadah persaksian harus dengan keyakinan. Sedangkan perbuatan, pembuktian dengan perbuatan. Juga akan ditanya para hakim di pengadilan, bagaimana kamu bersaksikan dia sebagai penjahatnya, sedangkan engkau jadikan dia sebagai penjaga gudangmu, penjaga hartamu. Mustahil. Enggak itu saya waktu itu tidak tahu. Ya berarti kamu tidak tahu. Kapan kamu tahu? Ya sudah sekian bulan yang lalu. Loh, sampai bulan kemarin masih jadi. Berarti kamu tidak konsekuen. Mengapa? Karena dia mempersaksikan bahwa orang ini tidak amanah, tetapi dia jadikan dia penjaga hartanya. Tidak mungkin. Pertentangan antara perbuatanmu dengan ucapanmu. Akan ditolak. Sehingga barakallahu fikum itu lugatan secara lughah. Adapun secara syariat lebih jelas lagi. Karena Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali yang mempersaksikan dengan hak wa hum ya'lamun dan mereka tahu. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Maka harus dengan ilmu yang yakin. Demikian pula dalam ayat-ayat lain tentang masalah pengamalan-pengamalan disebutkan dengan dalil-dalil yang sangat banyak. Yang ketiga faedahnya dari hadis ini man syahida mempersaksikan bahwa tiada ilah kecuali Allah, maknanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu ini ta'kid. La syarikalah ini juga ta'kid, penekanan-penekanan. Sudah dikatakan kecuali Allah itu sudah cukup. Wahid. Satu. Masih ditambah sendirinya. Masih ditambah lagi la syarikalah, enggak ada sekutu, enggak ada yang bersamanya. Berarti ini takkidat menunjukkan benar-benar mempersaksikan keesaan Allah dalam ibadah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini faedah keempat. Bahwasanya Muhammad dan abduhu wa rasuluh kita mempersaksikan kepada Rasulullah SAW bukan hanya mempersaksikan kenabian, tetapi mempersaksikan kehambaan. Lihat dalilnya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh kami mempersatukan bahwa beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Mengapa harus mempersatukan pula kehambaan? Bukankah cukup mempersatukan kerasulan? Iya. Kata para ulama, di sini hikmahnya. Jangan sampai ada orang yang hulu melampaui batas sampai menuhankan Nabi. Sampai berdoanya kepada <coughs> Nabi. Seperti beberapa kaum muslimin yang berkata, Ya Nabi Allah, Ya Habib Allah, Ya Rasulullah, Anta samad, anta mu'tamad. Engkau tempat kami bergantung. Engkau tempat kami minta tolong. Ini sudah syirik. Dan berarti dia tidak mempersaksikan bahwa Rasulullah SAW itu hamba Allah. Tapi meyakini dia seperti Tuhan. Maha mendengar, maha melihat, maha mengabulkan doa. Datang ke kuburannya meratap segala macam. Sebentar. Persaksian kalian itu diajarkan oleh Nabi mempersaksikan anna Muhammadan abduhu wa rasul bahwa Nabi Muhammad itu hamba Allah, bukan Tuhan, bukan ilah. Bukan yang kamu berdoa kepadanya, bukan. Tapi dia bukan manusia biasa. Beliau alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah yang mulia. Khairul bashar, sebaik-baik manusia. Maka Nabi juga mengajarkan dan disuruh oleh Allah swt untuk mengajarkan kalimat ini dalam Al-Qur'an. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilai. Katakan wahai Rasulullah. Qul innama ana basharun. Sesungguhnya aku manusia seperti kalian. Tetapi diwahyukan kepadaku wahyu. Pertama, basyariah, kemanusiaan. Kedua, diberi wahyu, ini yani Rasul. Innama ana basharun. Mislukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku manusia seperti kalian. Hanya saja aku diberi wahyu oleh Allah. Maka harus seimbang. Tidak ifrat, tidak tafrit. Tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri. Tidak berlebih-lebihan melampaui batas sampai menuhankan Nabi. Tidak pula menghinakan Rasulullah SAW. Merendahkannya seperti para ingkarus sunnah. Ingkarus sunnah menganggap bahwa Rasul itu seperti tukang pos. Pakai terjemahan Mahmud Yunus. Apa Rasul? Rasul artinya pengantar. Oh, pengantar surat Nabi itu kayak tukang pos. Kalau kita terima surat dari tukang pos, apa urusannya dengan tukang pos? Suruh pulang tukang posnya. Yang penting itu kan suratnya. Nah ini Rasul, ini pengantar surat. Suratnya Al-Quran. Allah kirim Al-Quran. Kita terima Qurannya. Apa urusannya dengan tukang posnya? Maksudnya Rasulullah SAW. Astagfirullah. Mereka dikafirkan oleh para ulama. Karena mereka syahadatnya sebelah. Syahadatnya hanya satu. Yang katanya la ilaha illallah. Tetapi tidak mempersaksikan Muhammad dan Rasulullah. Mereka mempersatukan Muhammad dari tukang pos kata mereka. <coughs> Astagfirullah. Astagfirullah. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min al-kufur. Sehingga barakallahu fikum. Ini dalil, hadis ini dalil bahwa persaksian hendaklah mempersaksikan bahwa Rasulullah SAW itu manusia biasa. Tetapi beliau mendapatkan wahyu. Menjadi Rasul yang harus kita ikuti. Yang harus kita teladani. Yang harus kita jadikan panutan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah SAW bagi kalian uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi siapa yang ingin mengharapkan Allah dan hari akhir, hendaklah jadikan Rasulnya sebagai teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jelas tidak dibiarkan begitu saja sebagai pengantar surat, tapi dijadikan sebagai panutan, contoh teladan dan sunnah-sunnahnya kita terima. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilayhim. Allah berfirman agar engkau wahai Rasul tubayyina linnas menerangkan pada manusia apa yang diturunkan pada mereka. Disuruh oleh Allah Rasulnya untuk menerangkan pada mereka. Maka kita terima Al-Quran dan kita terima bayannya penjelasan dari Nabi. Karena Allah katakan litubayyina linnasi manuzila ilayhim agar engkau wahai ya Rasul menerangkan pada mereka apa yang diturunkan pada mereka, yang diturunkan Al-Qur'an. Penjelasannya berarti penjelasan Rasulullah yaitu hadis. Sehingga Allah menjaga Al-Qur'an ini bukan hanya menjaga lafad-lafadnya, tapi Allah jaga pula makna-maknanya. Percuma dijaga lafadnya tidak dijaga maknanya. Allah berjanji untuk menjaga Quran ini dengan kalimat inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan dzikra ini dan kami yang akan menjaganya kata Allah. Kata para ulama, kata pemufassirun bahwa yang namanya penjagaan kalau lafadznya saja itu bukan penjagaan. Lafadznya ada tapi nggak bisa dipaham. Tidak mungkin. Yang namanya penjagaan itu semuanya, lafadznya dan maknanya. Sehingga lafad lafadznya tidak berkurang satu huruf pun. Alhamdulillah. Tetap 30 juz. Tetap 6.666 ayat. Tetap 114 surat. Tidak berubah satu huruf pun. Bahasa Arabnya Allah jaga. Bahasa lain berubah. Bahkan ada yang sudah tidak dipaham lagi. Tetapi bahasa Arab terus terjaga sampai hari ini tidak berubah. Maknanya tetap sama. Kata ba'al dia menulis. Dalam Quran, dalam ucapan orang Arab hari ini sama kata ba'al. Tidak berubah. Itu penjagaan. Dan termasuk penjagaan adalah makna-maknanya. Yaitu dari hadis-hadis Rasulullah. Ini maknanya begini, ini maknanya begitu. Sehingga Allah jaga pula hadis-hadis tadi. Dengan ilmu isnad. Dengan ilmu sanad. Dengan ilmu periwayatan hadis. Yang tidak ada di agama lain. Silahkan tanya pada agama apapun. Apakah kalian bicara ini riwayat Matius, riwayat ini riwayat siapa? Sanadnya mana? Nggak punya mereka. Karena nggak ada ilmu sanad di agama Nasrani. Nggak ada ilmu sanad di agama Yahudi. Nggak ada ilmu sanad di agama apapun yang ada hanya di Indonesia. Sanadnya jelas, ah di Indonesia, di Islam. Riwayatnya jelas, sanadnya jelas, rawi-rawinya ada dan dikenal. Yang mana yang jujur, yang mana tidak jujur, yang mana hafalannya kuat, mana tidak kuat. Kitab-kitab perijalnya ada lengkap. Masya Allah. Ini penjagaan. Sehingga Muhammad dan Abduhu wa Rasuluh jangan ifrat, jangan tafrid. Jangan melampaui batas sampai menuhankan. Tapi jangan meremehkan. Beliau Rasul yang kita teladani. Yang ketiga. Atau berarti yang keenam dari faedah kita. Anna Isa Abdullah wa Rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Mempersaksikan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Mempersaksikan pula bahwa Nabi Isa abduhu wa rasul. Maknanya dengan yang tadi sama. Jangan menuhankannya. Jangan meninggikannya. Jangan mengatakannya anak Tuhan, jelmaan Tuhan. Tidak. Beliau Rasulullah SAW. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam ruhun minhu. Dan beliau diciptakan oleh Allah dengan kalimat kun. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Allah Subhanahu wa taala kalau menginginkan sesuatu Allah hanya berkata kun yang bermakna jadilah. saya Fayakun, maka jadilah dia. Maka kita harus bersaksi bahwasanya Isa bin Maryam diciptakan oleh Allah dengan kalimat kun, jadilah, maka jadilah. Yang kemudian ruh yang Allah ciptakan Allah tiupkan melalui malaikatnya kepada perut Maryam maka jadilah Isa di perut Maryam wa huwa ala kulli syai'in qadir dan Allah atas segala sesuatu maha bisa ini qulun a'azakumullah jawaban untuk kaum Nasrani tidak perlu panjang lebar nggak perlu kesana kemari satu ini saja kita bahas kenapa kalian menganggap bahwa Isa sebagai anak Tuhan atau jelmaan Tuhan atau satu yang tiga tiga yang satu mereka akan beralasan dengan macam-macam alasan. Kita katakan sungguh jawaban itu tidak bisa diterima. Karena Yahudi menghina Isa. Mengatakan Isa adalah anak zina, <coughs> kata Yahudi. Dan itu terjadi perang waktu itu. Perang besar antara Yahudi dengan Nasrani. Sedangkan Nasrani membela nabinya. Membela padutannya. Tidak mungkin. Maryam tidak berzina, dan Isa alaihissalam bukan anak zina. Yahudi berkata lagi, kalau gitu siapa bapaknya? Kok bisa Hamid kemudian tiba-tiba lahir? Dari mana? Nasrani jahil, bodoh, bal, sesat. Sehingga berpikir, berpikir, berpikir, Fakra wa qadar, fakutila kaifa qaddar. Suma kutila kaifa qaddar. Celaka apa yang dia tentukan, kemudian celakalah apa yang dia tentukan. Ternyata dia mengucapkan kalimat yang lebih mengerikan dari Yahudi. Atau bisa jadi dikatakan lebih parah kekufurannya daripada Yahudi. Yahudi mencerca siapa? Nabi Isa. Sedangkan Nasrani mencerca Allah SWT. Kata mereka, kalau Maryam suci, melahirkan anak yang suci, berarti bapaknya yang maha suci. Kata mereka, astagfirullah. Astagfirullah itu kalimat-kalimat mengerikan. Allah katakan dalam surat uh, Al-Kahfi, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadiba. Mereka besar sekali mulut apa ucapan yang keluar dari mulut mereka. Ini tidak lain kecuali dusta kata Allah. Bahkan dalam ayat lain dalam surat Maryam, Allah gambarkan betapa mengerikannya ucapan mereka. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Kata Allah hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir bumi terbelah, hampir-hampir gunung-gunung itu runtuh ketika mereka berkata Ar-Rahman memiliki anak. Astagfirullah, astagfirullah. Berarti lihat Yahudi mencerca Isa. Kufur. Yang ini justru membela Islam kebablasan sampai dikatakan anak Tuhan. Lebih kufur lagi. Ini yang dikatakan ifrat dan tafrid. Ini berlebih-lebihan dalam menjatuhkan seorang nabi, seorang rasul. Ini melampaui batas dalam meninggikan seorang rasul. Maka di mana kebenaran di tengah-tengah antara keduanya? tidak mencerca Nabi Isa seperti Yahudi. Makanya saya mengkritik bantahan beberapa kiai yang ekstrim yang sampai menyatakan bahwa Tuhan mereka telanjang hingga akhir segala macam. Ini kebablasan. Khawatir justru mereka mencerca Nabi Isa. Karena yang mereka maksud Yesus adalah Isa. Kalau dicerca, mereka mengira kalian mencerca Nabi Isa. Sehingga barakallahu fikum Yahudi mencatat Nabi Isa. Sedangkan Nasrani justru menuhankan Nabi Isa. Di mana Islam? Tengah-tengah antara kedua. Demikianlah kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, umat yang tengah-tengah. Yang paling bijaknya. Maka disuruh dalam persaksian ini, persaksian pertama la ilaha illallah, persaksian kedua Muhammad dan Rasulullah, persaksian ketiga bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Tidak seperti kata Yahudi bahwa dia adalah anak zina, tidak seperti kata Nasrani bahwa dia adalah anak Tuhan. Padahal jawabannya sangat ada sangat bagus di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjawab syubhat kaum Nasrani, siapa bapaknya? Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna masala Isa 'indallahi kama Adam." خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون Sesungguhnya permisalan Isa sama dengan permisalan Adam. Diciptakan oleh Allah dari tanah. Kemudian Allah katakan kepadanya, jadilah. Maka jadilah dia. Jawaban yang sangat mudah. Kalau saja Nasrani itu mau berpikir. Sini, duduk, dengarkan. Bagaimana pendapat kalian tentang Adam? Mereka kenal Adam. <coughs> Ah. Bagaimana menurut kalian? Diciptakan dari apa? Ya diciptakan dari tanah. Terus kok bisa jadi manusia? Allah Maha Kuasa. Tapi kalian bisa percaya. Ada seorang manusia diciptakan oleh Allah tanpa bapak, tanpa ibu. Sekarang diciptakan dari seorang ibu tanpa bapak, kok bingung? Sama jawabannya. Kata Allah, "Inna masalah Isa indallahi ka masali Adam." Khalaqahu min turabin, thumma qala lahu kun fayakun. Ada dalam Quran. Sesungguhnya permisalan Isa seperti permisalan Adam. Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan jadilah, maka jadilah dia. Ada juga yang kedua. Hawa. Siapa bapak ibunya? Kalian kenalnya Eva, Toib. Ya. Yang kalian katakan Eva. Siapa itu bapak ibunya? Hah? Kalau mereka pinter, mengerti agamanya sendiri, mereka akan menjawab dengan benar. Itu diambil dari Adam. Dari rusuk Adamnya diciptakan Hawa. Tapi berarti dari bapak tanpa ibu. Berarti Allah bisa menciptakan tanpa bapak tanpa ibu, bisa menciptakan dari bapak tanpa ibu dan bisa menciptakan dari ibu tanpa bapak. Allah buktikan kekuasaannya ala kulli syai'in qadir. Kenapa yang ini kalian paham, yang ini kalian paham? Yang ini kenapa nggak paham? Kok nyari bapaknya? Siapa ya bapaknya? Jangan-jangan, jangan-jangan astagfirullah. Kenapa susah? Bilang saja kepada Yahudi, wahai Yahud. Allah Subhanahu wa taala mudah menciptakan dari seorang ibu tanpa bapak. Adam diciptakan dari tanpa bapak, tanpa ibu. Hawa, Eva diciptakan dari bapak tanpa ibu. Sekarang diciptakan dari ibu tanpa bapak. Apa susahnya bagi Allah? Inna masala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Maka ini makna wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Benar-benar diciptakan dengan kalimat kun. Jadilah maka jadilah dia. Yang dilebarkan kepada Maryam dan ruh dari Allah. Maksudnya ruh ciptaan Allah. Karena sebagian mereka menganggap bahwasanya ini ruh dari zat Allah. Jadi ada sifat ketuhanan. Mereka Nasrani bilang ada lahutiyah, ada nasutiyah. Lahutiyah sifat ketuhanan, nasutiyah sifat kemanusiaan. Isa itu memiliki sifat lahutiyah dan juga sifat nasutiyah. Kami tidak mengatakan Allah punya anak. Puji Tuhan katanya. Tidak mungkin Tuhan punya anak. Ada aliran Nasrani yang seperti itu. Maka dibantah kalian. Kami tidak menganggap punya anak. Hanya saja dia adalah kemanusiaan dari Tuhan itu sendiri. Jadi sifat ketuhanan ada dan kemudian Tuhan turun dengan sifat kemanusiaan. Astagfirullahaladzim. Sehingga menyatakan ini satu kesatuan. Tiga tapi satu, satu tapi tiga. Sehingga walaupun di Indonesia ini yang layak hidup ketuhanan yang Maha Esa, mereka menganggap kami juga ketuhanan yang Maha Esa. Karena tiga itu satu. Satu itu tiga. Ila akhiri kalamihim. Maka dibantah bahwa ruhun minhu. Kalimat minhu adalah bukan litab'id tetapi mak maknanya dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an sekian ayat yang menyatakan samawati wal ardi minhu. Apakah langit dan bumi juga anak Tuhan? karena ada kalimat minhu? Tidak. Minhu maknanya min khalqihi dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mempersaksikan dengan persaksian yang berikutnya annal jannata haqqun wan nara haqqun dan mempersaksikan bahwasanya surga adalah hak dan neraka adalah hak <laughs> Maknanya, ini faedah berikutnya, bahwa surga dan neraka benar-benar ada dan sudah diciptakan sekarang dan sudah dilihat oleh Rasulullah SAW sebagai saksi dan menyatakan aku melihat surga, aku melihat neraka. Ila. Maka tidak mungkin bisa diingkari. Siapa yang mengingkari keberadaan surga sekarang ini dan neraka, berarti dia mengingkari sekian banyak ayat, sekian banyak hadis. Sekian banyak riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah melihatnya dan pernah diperlihatkan. Siapa yang mempersaksikan dengan lima persaksian ini, adkhalahu Allahul jannata ala makana minal amal. Akan dimasukkan dalam surga ala makana minal amal. Sesungguhnya, makna kalimat ini ada dua makna. Dan dua-duanya benar. Yang pertama adalah Allahul jannata ala makana minal amal. Seperti yang saya terjemahkan tadi. Masuk surga bagaimanapun amalannya. Itu salah satu makna. Makna yang kedua, kata Nawawi rahimahullah, bisa juga bermakna adkhalahu Allahul jannata ala amalihi. Masuk surga sesuai dengan keadaan amalnya. Bagaimanapun amalnya, maknanya sesuai dengan amalnya. Yang makna pertama berarti bagaimanapun amalnya mesti akan masuk surga. Adapun makna kedua akan masuk surga tapi sesuai dengan amalannya. Ada yang tingkatannya di bawahnya, ada yang di atasnya, ada yang di atasnya, ada yang di atasnya. Ada yang paling tingginya Jannatul Firdaus. Karena jannah memiliki tingkatan-tingkatan. Kata Nabi SAW, siapa yang meminta surga, faliyas al jannatal firdaus. Siapa yang minta surga, hendaklah minta yang paling tingginya, yaitu surga firdaus. Di bawah arus Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah. <coughs> Sebagai bukti, sebagai dalil. Apa yang disebutkan dalam hadis tadi aku kerjakan sholat wajibnya saja, puasa wajibnya saja, e, ini yang wajibnya saja. Terus nggak nambah yang sunnah-sunnah. Apa aku masuk surga? Kata Nabi masuk. Karena ini tadi hadis ini juga menunjukkan bahwa masuk surga. Tetapi mungkin akan beda-beda nilainya. Kalau engkau masih ada maksiat-maksiatnya, masih kena dosa. Kalau engkau lebih tinggi lagi, lebih tinggi sesuai dengan keadaan imannya. Tetapi jannahnya, nah, selama tidak syirik, surga. Dalil berikutnya dalam Sahih Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu bisyak. Maksudnya bisyak dari Abu Hurairah atau dari Abu Sa'id. Bukan dua-duanya meriwayatkan bukan. Tapi rawinya lupa dan dia ragu ada dari Abu Hurairah atau dari Abu Sa'id. Apakah ini membaikkan hadis? keraguan ini? Tidak. Mengapa? Karena Abu Hurairah dan Abu Sa'id dua-duanya sahabat. Kalau dua-duanya sahabat, dua-duanya adil, tiqah, terpercaya. Maka tidak peduli dari Abu Hurairah ataupun dari Abu Sa'id, tetap sahih. Kalau kayak gini pada rawi-rawi setelahnya, baik. Aku tidak ingat apakah dari Sufyan atau dari Allah. Ini mubham yang membuat hadis berkurang kesahihannya bisa jadi hasan, bisa jadi soe kalau ada dukungan riwayat-riwayat lain. Dari An-Nabi SAW, Kala, Ashhadu an la ilaha illallah, wa anni Rasulullah, la yalqallahu bihima abdun ghaira syakin, fayuhjabu anil jannah. Disebutkan dalam hadis ini dari Nabi SAW, Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa aku Rasulullah, kata Nabi SAW. Dan Allah nggak akan melemparkan seorang hamba yang mengucapkan dua kalimat ini dengan tanpa keraguan. ayuh jad anil jannah. Tidak mungkin dihalangi dari surga. Tetapi apa syaratnya? Gaira syakin. Dengan tidak ragu. Dengan tidak ragu. Artinya dengan keyakinan. Sebagaimana hadis yang tadi, man syahida. Siapa yang mempersaksikan. Mempersaksikan itu bukan hanya kolak. Tetapi juga dengan keyakinan, juga dengan pembuktian. Tapi ada hadis-hadis yang mutawatir, kalimatnya man qala la ilaha illallah. Ini qala. Iya, kalau man qala mesti di belakangnya ada kalimat ghairu syakin dengan tidak ragu atau e, dari hatinya min qalbihi إله إلا الله خالصا من khalisan من قال لا إله إلا الله غير شاكل من قال لا إله إلا الله إلى آخره Mesti ada شروطnya Dari syurut la ilaha illallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW juga mengatakan man laqita bi yashhadu an la ilaha illallah mustaqinan biha qalbuhu fabashirhu bil jannah. Siapa yang kau temui dari orang yang mempersaksikan la ilaha illallah mustayqinan dengan yakin pihak qalbu dengan yakin dari hatinya fabashirhu bil jannah beritakanlah dengan berita gembira dengan surga wa fil ma'na ahadits katsiratun jiddan dan yang semakna dengan ini dalam hadis sangat banyak sekali Wafil oh, iya, sahih atau oh, sahihain dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bahwa Nabi SAW berkata yauman li Mu'ad ma min abdin yashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa harramahu Allah ala nah. tidak ada seorang hamba pun yang mempersaksikan la ilaha illallah dan Muhammad abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Illa harramahu Allah 'alan nar, kecuali diharamkan atas api neraka. Hadis Itban juga demikian. Itban Ibn Malik. Dari Nabi SAW. Inna Allah qad harrama ala nar. Allah mengharamkan atas api neraka. Siapa yang berkata la ilaha illallah. Yang tagi biha wajhullah. <clears throat> Allah mengharamkan neraka. Pada mereka yang berkata la ilaha illallah. Nah, ini yang saya katakan tadi. Qala. Tetapi lihat ya di belakangnya. Man qala la ilaha illallah. Yabtagi biha wajhullah Mengharap wajah Allah. Berarti dengan ikhlas dari hati. Mengharap wajah Allah. فقال طائفة من العلماء إن كلمة التوحيد سبب مقتضي لدخول الجنة kata para ulama bahwa kalimat tauhid adalah penyebab seseorang masuk ke dalam surga dan selamatnya dari api neraka. Lakin lahu syurutun, tetapi memiliki syarat-syarat. Orang-orang berkata, La ilaha illallah itu kunci surga. Siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Kata para ulama, na'am. Dan ada riwayatnya. Tetapi setiap kunci pasti ada gigi-giginya. Nggak mungkin polos begitu. Polos ya bukan kunci namanya. Kunci pasti ada gigi-giginya yang berbeda-beda. Dan gigi-giginya itulah syarat-syarat la ilaha illallah. Maka kalau engkau mengucapkan la ilaha illallah tetapi polos, nggak ada gigi-giginya, nggak akan bisa membuka kunci surga atau menjadi kunci surga tidak bisa. Apa itu surut-surutnya? Pertama, konsekuensi dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Wa mawani' apa penghalang-penghalangnya? Ityanul kabair. Mengerjakan dosa-dosa besar, apalagi kesyirikan-kesyirikan. Pernah dikatakan kepada seseorang ulama Al-Hasan berkata Al-Hasan kepada Farazdak. Inna lil la ilaha illallah syurutan. Fa'iyaka wa qadfal musana. Sesungguhnya la ilaha itu memiliki syarat-syarat. Hati-hati engkau. Jangan sampai menuduh wanita-wanita yang menjaga diri dengan zina. Waruya anhu annahu qal. Diriwayatkan pula dari beliau. Qala hadal amudu. Fa'inat tunub. يعني أن كلمة توحيد عمودا عمود الفسطاط ولكن لا يثبت الفسطاط بدون أصناب وهي فعل الواجبات وترك المحصنات kata beliau iya itu adalah tiangnya nah terus pasak-pasaknya mana ini kalau diumpamakan kemah tiang yang diberdirikan, kamu gelar di atasnya, dibiarkan. Apa yang terjadi? Dia ya, jatuh. mengapa jatuh? Ya mana pasak-pasaknya? Ditinggikan, kasih pasak, pasak, pasak. Kencang dia, berdiri tegak. Maka kata beliau, iya, itu amud memang. La ilaha illallah itu tonggaknya. Lah mana pasak-pasak? Tanpa pasak-pasak tonggak ini akan jatuh, akan runtuh. Maksud beliau Al Hasan Al Basri rahimahullah bahwa kalimat tauhid adalah tonggaknya. Betul. Al Fustat, Fustat itu kemah. Dul Fustat, uh, tiangnya kemah. Walakin la yasbut, tetapi nggak akan kokoh tanpa adanya atnab. Wahia fi'lul wajibat. Apa pasak-pasaknya? Mengerjakan kewajiban-kewajibannya, rukun-rukunnya, dan meninggalkan yang haram-haramnya, Baik, maka jelaslah apa yang dikatakan dalam hadis yang sedang dibahas dalam bab ini bahwa siapa yang mengerjakan yang wajib-wajibnya saja dan siapa <clears throat> yang meninggalkan yang haram-haramnya maka dia akan masuk surga. Betul Rasulullah? Dijawab, "Na'am," kata Nabi. Iya. Baik. Faedah dari hadis yang kita bahas. Kira-kira apa? <clears throat> Faedah utamanya Jangan ada yang berpikir berarti nggak perlu yang sunnah-sunnah. Itu berarti salah mengambil faedah. Kan yang wajib wajib saya itu sudah cukup masuk surga. Lah ngapain ngerjakan yang sunnah-sunnah? Ini keliru. Tetapi faedah yang utama dari sini adalah jangan mudah mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Karena mereka asal sholat lima waktu, puasa Ramadannya bagus, dia akan masuk surga. Baik. Tapi dia begini, dia begitu. Iya itu dosa-dosanya dia. Kita ingatkan. Bahwa oh, itu haram, ini begini. Tetapi untuk mengatakan dia bukan ahli jannah, dia ahli nar, itu hati-hati. Mulut kita jangan sampai menyebabkan kita masuk neraka. Karena salah mempersaksikan seseorang. Cukup kalaupun mau dikatakan dengan sebutan cukup alsi. Dia orang yang ahli maksiat. Cukup. Untuk masalah yang lainnya Wallahu taala a'lam. Iman di hati ini kita tidak tahu, dohirnya dia masih salat, dohirnya dia masih puasa, dohirnya dia masih mengucapkan la Jangan seperti khawarij. Itu inti dari hadis ini. Adapun kalau kita secara pribadi dalam mengamalkan ibadah, jangan berpikir seperti beberapa badui tadi. Yang penting yang wajib-wajibnya saja, jangan. Karena bisa jadi kewajiban kita tidak sempurna bisa jadi salat kita tidak sempurna, bisa jadi puasa kita tidak sempurna. Maka hendaklah kita tambah dengan yang sunnah-sunnah untuk menambal kekurangan-kekurangan tadi. Itu orang yang cerdas, orang yang berpikir. Sahabat-sahabat tadi pun, walaupun awalnya badu, gak ngerti, lama-kelamaan ketika iman sudah naik, berbeda. Berpikir, aku gak bisa sempurna yang wajib-wajib ini. Bagaimana? Tambah dengan yang sunnah-sunnah untuk menambalnya. Maka semangat juga demikian. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wallahu taala alam besar. Kalau ada pertanyaan silahkan.